agama globalisasi ini mohon diamati mulai besok. Saya tidak mengatakan saya anti globalisasi, tapi resikonya kapitalisme global ini adalah merubah negara menjadi tidak lagi negara. Misalnya negara yang negara dulu kan dibikin karena untuk memproteksi rakyatnya. Begitu sekarang kita masuk ke perdagangan global, kapitalisme liberal, maka negara tidak berlaku, kudune magri malah buka dan yang saya paling takutkan adalah keputusan-keputusan pemerintah kita dua tahun ini betul-betul bukan hanya membuka pintu global untuk masuk ke kampung-kampung Anda. Anda tahu kan sekarang siapa saja di seluruh dunia boleh masuk ke sini. 176 negara penduduknya boleh masuk ke Indonesia tanpa visa, tanpa diperiksa apa-apa. 170 songo harus salah Pak ya. Sementara kowe Arab nang Selandia Baru kangelan kowe. Diawasi wae kowe. Sejak kamu ke imigrasi aja sudah mulai tidak dipercaya. Aku iki wis petang puluh tahun bu bandara tahu dipercaya. Terus ngambung tanganku pas Arab check in begitu nggarap tiketku ada KTP-nya cak. Lho, lah kuwi ngolok cak iki rumah samu sapa cak? Lah aku to. Lah kok kota kok takoni KTP-ne iki ngarep Lah prosedurnya begitu. Nah, mereka tidak mengerti aturan itu untuk apa. Kenapa orang mencari KTP, minta KTP untuk meyakinkan ini orangnya apa? Bukan anak kowe harus yakin kui. Kok mosok kowe arep mangan PT, kan bukti buktekke ada PT pitik iki arep. gue disuguhi neng warung ayam goreng terus gue takon kondo nang sing di warung, "Pak, Bu, ini buktinya kalau ini ayam itu apa coba?" Mana sertifikasi bahwa ini ayam? Itu efek dari agama global yang tidak tidak percaya satu sama lain. Anda masuk hotel kalau tidak percaya, iya, harus deposit dulu. Begitu nanti pagi itu kuncinya yang lab-lab itu tidak bisa berlaku lagi karena dicurigai nanti Anda check out tanpa bilang. Kan begitu pokoknya serba tidak dipercaya. Kabeh sak dunia ki maling kabeh di mata kebudayaan global. Nah, ternyata itu mempengaruhi apa namanya? regulasi negara kita. Sekarang siapa saja boleh bikin universitas di Indonesia. Mau orang Jepang, mau orang Amerika, mau orang Israel boleh bikin universitas, bikin restoran, punya tanah di sini boleh. Dia jawab gue. Punya rumah boleh, punya properti apapun boleh. Hak milik loh. Berarti kita membuka diri bahwa seluruh Indonesia ini suatu hari akan bukan lagi milik kita. Dan Rasulullah sudah memperingatkan utlubul ilma walau izin Rasulullah tahu bahwa besok-besok penduduk itu yang terbesar jumlahnya adalah Tiongkok sekarang sudah 1,2 miliar kalau anda jadi presiden Tiongkok perdana menteri Tiongkok anda pasti juga berpikir kira cukup negaraku tinggal nampung pendudukku ini kudu tak sabar nang sak dunia KB presiden sapa sehingga so tak suntik tak suntik dan gelem nerima pendudukku nah sekarang yang sudah masuk ke sini sudah jutaan sudah mendirikan bendera Cina segala macam, betul nggak? Nah, dan itu Pangat malah ngajak kita Indonesia milik gula, naik unuk jabutan naik gue, naik unuk usiran gue, wong-wong gue kan begitu. Malah kita ini bikin OPA kontrak sama Cina dipersyarati teknologinya harus dari Cina, karyawannya dan kulinya juga harus Cina dan kita terima. ini adalah era Kolobendu di mana Joko Linglung putranya Aji Soko itu akan Aji Soko ini sanetan tidak akan saya sebut siapa sebenarnya itu akan memunculkan yang disebut Petruk dadi ratu ketika Petruk dadi ratu ini pagrit ke kabeh Sopo wai sama melbu Indonesia dan diresmikan dan direstui dipermudah gitu loh kalau rakyatnya sendiri dipersukar tapi kalau orang lain dipermudah sehingga nanti akan ini semua yang dilakukan kelompok-kelompok di elit itu sebenarnya sedang menabung dendam, kebencian dan permusuhan yang suatu hari akan panen berupa perang saudara di antara kita semua. Perang saudara ini bisa mengerikan dan lebih mengerikan dari 1965 yang Anda tolong dipelajari. 65 itu betapa seremnya bapak-bapakmu biar ngalami ketika Gestapo G30S itu. Itu seremnya luar biasa. Dan ini perang saudaranya bisa sampai akan lebih serem dari itu. Nek Jari Ronggo Warsito mengutip Joyoboyo kuingko wong Jowo kari separo Cino garis sak bule eh londo gila gilo atau dibalik wong Jawa garis paru bule garis judo Cina gila gilo dan selama ini kita menafsirkannya secara sangat konvensional wis ora apa-apa ming garis separo kok baris akeh nek misale wong Jawa jumlahi 100 juta berarti saya sakit juta ngono ta mikire allah nek Cina ming garis sak judo ming wong loro ta berarti enggak enggak gitu ada tafsir yang berbeda nek sak jodoh itu berarti ono lanang ono wedok jumlahnya tidak harus satu dan satu tidak harus satu dan satu Pak Muzamil kalau Allah mengatakan azwajan itu apa inna nakum apa Pak Muzamil yang jodoh itu Pak yang berpasangan itu Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha nah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha Maksudnya Allah yang menciptakan apa saja itu berjodoh-jodoh. Berjodoh-jodoh. Nah, jodoh itu kan tidak harus satu dan satu. Iya, bukan zaujain. Bukan zaujain. Kalau khalaqallahu zaujain sak jodoh. Iya. Itu berarti mek lanang siji wedok siji, wedok siji sing siji. Yo ya, rabi. <laughs> rabi salah jangan, jan bocah-bocah iki. Tapi bisa seribu dan seribu. Bisa satu juta laki-laki dan satu juta perempuan. Bisa tak? Bisa tidak terbatas. Kalau zaujain itu cuma satu dan satu, lanang siji wetok Nah, kalau azwaj itu lanang dan wetok relatif, bisa jumlahnya berapa saja. Jadi nek nek Cino garis sak judo, it means could be thousand million or more. Gitu ya. Understand? And iya, iya. Ya rakyat sampean. Ya. Understand not ten asisten Medono jadi yang cak jodoh ini yang punya masa depan betul tak? karena dia bisa beranak pinak tapi nak garis separuh berarti orang utuh wong Jawa garis separuh berarti ya separuh orang iso manak separuh itu bisa berapa, beberapa makna satu awak dhuwur tok karo awak nisor tok mana dia dhuwur tok karo nisor tok piye to ora iso manut to Pak utawa wedok tok utawa lanang tok lah ya ora iso manut mulane jur akhire gelem ora gelem kawin karo Cina kawin karo Londo akhirnya musnah jawane ini tafsir yang terbaru medeni gue gue na perang saudara tenan wong lanang udah mati garis paru hati, hati ini gari wong wedok tok akhirnya gelem ora gelem dirabi Cina dirabi Londo gitu loh ini medeni yang terjadi tenan dan ini perang saudara kalau diterus-terusin kalau Jakarta ini tidak dewasa menghadapi 2 Desember 30 November tadi untung dari Jogja dari mana-mana kita masih terus mengontrol kita masih menjadi pemadam kebakaran saya masih cukup aktif untuk mijeti gulu nih sehingga terjadi perdamaian-perdamaian sesaat-sesaat seperti itu tapi nggak naik kesel ya ben welah kobong ya ben kobong kan gitu karena Kiai Kanjeng tahu persis selama kami melakukan perjalanan Jawa Timur Jawa Tengah ini saya mengolah itu dari jauh saya nggak akan ceritakan tapi yang harus menjadi hikmah bersama pada kita adalah yang dicemaskan beliau tadi bukan hanya polusi alam tapi polusi mental manusia polusi intelektual manusia, polusi rohania manusia. Itu banyak sekali nanti contoh-contohnya. Wong saiki kalau saya sebut coba saya saya sebut satu orang siapa Mbak? Siap saya tanya ya. Yang sampean apa sampean? Mbak yang merah apa yang ungu? Merah ya? Oke, okay. uh, senengane abang-abang rare. Mbak, syariat Islam itu kasih contoh tiga, Pak. syariat Islam eh syariat Allah syariat Allah aja contohnya syariat Allah apa Salat. Salat terus puasa puasa zakat zakat coba ya coba yang laki-laki satu nek kayak mau abang saiki sing putih sing putih ya sing putih mas eh mas tolong mikrofon nih mas ini iya, mas kalau anda mendengar kata syariat Allah itu sing giling-giling apa mas telu wae satu rasa syukur Rasa syukur atas apa yang diberikan Allah Itu syariat Apa yang diciptakan Allah Termasuk tanaman, tumbuhan, manusia okay. Apa yang kita lihat okay. Lalu kita ingat sama Allah Ya Jadi syariat Allah itu adalah Kalau ini tadi lingkupnya adalah Rukun Islam Kalau dia sudah alam Ya sudah lebih luas Gitu ya jadi lanang wedok abang putih jadi ada perjuduan pada malam hari ini kalau melihat kelengkapannya. Melihat kelengkapan ilmunya ya. Iki sing bagian rumah tangga, rukun Islam iki sing bagian ombo-ombo di luar rumah kan begitu. Itu perjuduan juga ya Pak Muzamil ya. Perjuduan juga insya Allah. Perkara dadi ora dadi ya sing rundingan dhewe ya. Ini termasuk termasuk polusi Pak Pak Pak Pak Rektor maksud saya orang dipersempit oleh globalisasi ilmu pengetahuan dan itu sebenarnya adalah westernisasi ilmu pengetahuan di ilmu barat itu agama adalah sesuatu yang terpisah dari yang lainnya dari negara dari ilmu sosial dari apa saja agama itu dianggap satu rumah tersendiri Padahal agama di dalam Islam adalah sifatnya seluruh kehidupan sejak awal sampai akhir. Dia inherent dan include di dalam apa saja. Orang kencing itu menjalani agama, kan gitu. Pelajaran matematik itu pelajaran agama, kan begitu kalau dalam Islam. Nah, ini karena ini beliau contoh dari orang yang kena sekularisme. Sekularisme itu membedakan iki negara iki agama, iki demokrasi, iki Islam dipertentangkan. Itu ilmu barat. lihat iya, ya apa sejarahnya? Ya enggak dong. Islam kok bertentangan dengan demokrasi. Demokrasi ada dalam Islam, sebagian Islam juga ada dalam demokrasi kan begitu. Di dalam diri wanita ada kejantanan, di dalam diri laki-laki ada kelembutan, benar nggak? Jadi Anda juga punya femininitas sebagai laki-laki dan Anda punya maskulinitas. Nek ora percaya nggak kula ketok. Bul sing lanang sing wedok luwih kereng bangane sing lanang. Wah, luwih ngono to. Ya to, sing buri-buri iki ya iki. Pengalaman iki. Krompiang. Piar. Ah, yes. Iki ya teko iki. Nunggu kursi. Ah. Mesem ya mesem iki. Ya sing lanang kowe ora tau banting-banting piring kok malah sing wedok piar-pior piang prang prang prang prang ternyata jadi azwaj itu bukan laki-laki dan perempuan fenomena yang lain adalah kelelakian dan keperempuanan setiap lelaki punya unsur keperempuanan dan setiap setiap perempuan punya unsur kelelakian kan begitu jadi min dakari wa unsa Pak Muzamil min dakari wa unsa Bukan min mudakarin wa mu'anatin Apa bedanya Pak Muzamil? Jadi min zakarin wa unsa kalau zakar itu yang yang punya zakar. <laughs> yang punya zakar. Iya. Unsa kalau unsa ya itu unsa itu kan maaf itu tanda kewanitaan Unsa itu maaf lawannya zakar. Dari situ. Jadi kata zakar dan unsa menunjuk pada jenis kelamin. Maka dalam Islam jenis kelamin, jenis, kelamin, jenis kelamin. Tidak berarti subjek dari yang memiliki kelaminnya. Betul, jenis kelaminnya. Jenis kelamin. Jadi unsurnya, faktornya, dimensinya, potensinya, betul tidak Betul, betul. Nah, gitu. Ini namanya epistemologi tadi, Pak. Ya. Nah, kita selama ini mengartikan laki-laki dan perempuan. Tidak harus toh. Potensi kelelakian dan potensi iya. kewanitaan. Ya. Makanya antara rektor dan mahasiswa, antara pemerintah dengan rakyat harus ada manajemen dakarin wa unsa. Harus ada manajemen pada saat apa seorang rektor harus lembut, pada saat mana yang lain rektor harus keras, kan begitu. Ketika Anda demo ke rektor, itu Anda zakar ketika anda approach dengan kelembutan kepada rektor waktu itu anda unta kan begitu betul, betul. ya gitu ya. nah manajemen ini tidak dikenal dalam ilmu pengetahuan modern dan kita ini ikut ilmu barat masalahnya itu teman sekalian jadi kita sekarang sudah mengerti beberapa hal kita kembali kepada al alamin tadi pak pak pak pak, pak Muzamil ya ya jadi ini alam ini saya kira istilah alam itu sendiri ini sudah mengandung ketidak apa ya ketersambungan antara apa yang ada dengan agama gitu ya dengan agama alam itu satu kata dengan alamat satu kata dengan alamat jadi alamat itu apa identitas tetengar, tetengar, tetengar alamat. Jadi alam itu apa yang ada ini semua bisa dialamkan tapi bisa tidak dialamkan. Jadi dalam kata alam itu mengandung unsur religiusitas sebetulnya. Itu beda dengan barat. Kalau barat kan apa alam ini? Nature. karena anak tidak percaya adanya Tuhan sana. Nature itu sesuatu yang ada dengan sendirinya. Sedangkan kita menganggap semua ini adalah Alam apa alam? Tanda, tanda adanya Allah. Nah, semua itu alam. Maka kita harus memperlakukan ini semua ya tidak boleh melanggar yang Allah, gitu ya. Tidak melanggar Allah. Kenapa ini kita sebut ah? alam? Al-alamin itu semuanya. Jadi ini saya kira dalam perkataan alam itu sudah mengandung unsur agama dari sisi Beda dengan barat. Kalau barat terus nature. Gitu ini paralel dengan kalau Anda mempelajari sosiologi agama agak serius apa ya Pak ya? ya. Jadi Islam disebut Islam oleh orientalis dan para ilmuwan barat itu belum 50 tahun. Dulu yang disebut Islam itu tidak ada yang ada adalah Muhammadanism. Karena di mata orang barat agama itu bikinan manusia. Mereka tidak kenal wahyu mereka tidak kenal firman jadi dipikir orang Islam ini pengikut Muhammad dalam arti pengikut ajaran Muhammad padahal Islam bukan ajaran Muhammad Islam adalah ajaran Allah yang disampaikan oleh Muhammad maka mereka menyebut pengikut Muhammad Muhammadanis atau Muhammadanism sama dengan Kristen dia pengikut Kristus Buddha pengikut Buddha Gautama Hindu pengikut dari satu ajaran di daerah Hindustan Konghucu pengikut Konghucu Islam bukan pengikut Muhammad dan ini belum lama belum lama ilmu ini disadari orang barat Islam sunat aja baru belum 30 tahun Pak diakui pas sunat itu baik kita kan nggak tahu Obama sunat apa tidak you. Nah ini contoh aja bahwa bahwa kita ini sedang mengadopsi metodologi ilmu pengetahuan bahkan akidah ilmu pengetahuan yang dari dunia global tadi dan itu jangan sampai kita telan mentah-mentah di IAIN karena IAIN punya narasumber yang luar biasa punya main resources yang namanya Al-Quran beda cara pandangnya. Jadi kalau kalau nature itu kita menyebut al alamin karena di, di kata al alam itu ada dua pihak yaitu Allah yang menciptakan dan manusia yang menghuni ciptaan itu. Itu ya Pak Muzamil ya. ya betul. Nah, ini mudah Jadi ada Allah, ada yang selain Allah. Yang selain Allah itu alam dan selain Allah itu disebut alam karena menjadi tanda adanya Allah. Alam itu adalah tanda gitu loh iya. eh Pak Di, selamat datang Pak Dipur ya. Pak Dipur ini kita kenalkan beliau ini yang di, beliau ini tokoh di daerah Subarjo Solo membuat masjid Wasiun Goniun, bahasa Jawanya Wisanggeni gitu. Selamat datang Pak Dipur, pasti bawa rokok banyak untuk Kiai Kanjeng. Amin. Berdoa. Kita lumayan ini sudah dapat sudah dapat pemahaman mengenai mengenai agama globalisasi. Seluruh yang dikelisahkan Pak Rektor tadi adalah output dari agama globalisasi itu. Itu ya. Nah, nanti setelah itu kita elaborasi secara lebih detail, tapi tetap dengan mengacu kepada dasar-dasar ilmunya ya Pak Muzamil. Saya tetap akan tanya banyak sekali. Okay. Sampai di sini saya mohon kepada Bapak-Bapak kalau ada respon, tafadhol. dulu sebelum kita lanjutkan. Bapak wakil-wakil rektor, bapak dosen kalau ada atau teman saya dari penyelenggara. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan, kalau tidak kita switch dulu. Dalam Islam itu di dalam Al-Qur'an itu ilmu tentang apa saja kan tersedia, Pak. Ilmu bagaimana bikin pengajian supaya lama itu kan ada di Quran. Supaya kalau makian berapa jam? Eh? Jam 4. Itu ilmunya apa? Ilmunya apa? Ayat apa? Ayatnya kalau saya cari bisa karmu jupuk ayat nanti gula tak jelas ke Kalau saya saya tutup botol kalau malaikat Jibril cepat hubungannya. Jadi misalnya wassama arofa'aha wa wada'al mizan Pak, itu kalau disebut wasama sama arafah dan Allah meninggikan langit, itu termasuk bumi enggak Pak, Pak Apa bumi direndahkan, langit ditinggikan? Kan kalimatnya wasama sama arafah wa al mizan. Was sama arafah dan langit ditinggikan. Ya. Yang saya pertanyakan, ini kan bedanya ilmu barat sama kita. Menurut sampean, ada langit, ada bumi, ataukah ada alam semesta di mana bumi sama langit itu menjadi satu. Satu lingkungan sebenarnya. Betul. Satu lingkungan. Satu kan? lingkungan. Kan? Jadi kalau disebut Allah meninggikan langit termasuk bumi karena bumi ini bagian dari galaksi yang kita sebut langit tadi itu. Betul enggak? Betul, betul. Jadi bumi ini bagian dari langit. Pasangannya langit. Bagian dari, Pak. Ya, bagian. Nah, dari tulang rusuknya. Nek cara lanang wedok tulang rusuknya kan gitu. Ya. Karena jarak kita dari sini ke matahari itu mungkin sepermiliar dari jarak antara satu titik bintang dengan titik bintang di sebelahnya. Cuman kita pikir kita ini gede terus di sana ada lampu-lampu kecil sendir-sendir yang gitu. Kalau seluruhnya satu al-alamin kan gitu. Nah, wawato al, mizan. al mizan. Pokoknya kalau Anda di acara seperti ini, ini nomor satu bukan apa yang saya omongkan. Yang nomor satu adalah Anda diem-diem, Anda tidak sadar, Anda sedang berlatih keseimbangan. Ini Anda tidak ada sadari, tapi Anda akan jadi jagoan keseimbangan. Uripmu luwe seimbang, karena terbiasa seimbang di sini. Orang ngarani se, orang miring rono se, seimbang mikirnya seimbang mentalnya seimbang hatinya seimbang bahkan muatan-muatan di dalam acara seperti ini selalu seimbang ojo mikir tok nganti berlebihan nih ojo guyon tok nganti berlebihan kabeh itu seimbang satu sama lain itu juga ilmu kesehatan toh Pak ilmu kesehatan kuncinya keseimbangan sayur ki baik ning ojo njur mangan sayur tok gitu betul lu ndak dadi doni kiai kanjeng Ya akhirnya saya rasa teko mergo diet bertahun-tahun orang mangan sego karena pikirannya sayur tiap akhirnya mangani sayur tuh akhirnya serat tok di sini, ginjalnya kuat jadi sego yo ya penting pada takaran tertentu sayur yo ya penting pada takaran tertentu kan gitu lombok yang penting pada takaran tertentu kopi penting pada takaran tertentu Kapan kopi mengancam lambungmu, kapan tidak ada ukurannya, ada takarannya. Wassama arofaha, oh al mizan. Jadi ilmu itu cuma satu, yaitu keseimbangan. Nah, Anda bisa tahan lama karena Anda berada pada posisi seimbang. Jiwa raga Anda, pikiran dan hati Anda. Sebenarnya itu yang Anda alami, teman-teman sekalian. Itu ya. Nah, supaya seimbang, sekarang kita sudah mikirnya sudah lumayan nih Pak, Pak, Pak Pak Rektor ini tadi sudah setengah jam lebih mikir temenan iki jujur lulus lulus ke sekolah harus lulus penyiki ya ini saya makin banyak ketemu-ketemu apa yang akan harus kita ketahui pada malam hari ini misalnya nanti kita ngomong loh nek saya harap memelihara lingkungan hidup itu ya ditemukan dulu motivasinya apa setiap orang bisa boleh ada motivasinya berbeda-beda jadi misalnya ada yang mau demo ke Jakarta 2 Desember itu motivasinya sisan reuni gitu. Oh no, yuk kita yuk sesama alumnus IAIN Surakarta yuk ketemu di Monas sisan reuni kan gitu. Sama dengan Kiai Kanjeng naik Gunung Tursina, gunungnya Nabi Musa. Uh, Bobit juara satu yang keyboard itu, kemudian Mbak Novia juara dua, saya juara delapan apa berapa masing-masing punya motivasi. Saya supaya saya bisa duduk di tempat Nabi Musa duduk ketika dia tawar-menawar dengan Allah dan puncaknya dia ingin melihat wajah Allah dan Allah menyuruh dia menoleh ke suatu tempat terus di tempat dia noleh itu gunungnya diledakkan oleh Allah sehingga Nabi Musa pingsan. Saya duduk di situ ngelamun Nabi Musa sampai di bulan apa blakraan tutuk mriki niki yang kalau niki 6 jam setengah munggah niku pun potol sami geger kali sikil kula ana sing nganggo unta ana sing nganggo walah jan niku mon nek mboten warung mboten tekan mriki dadi angger 100 meter ana warung ngombe meneh ngrokok meneh itu itu nek ora ana warung ora tekan kono gitu Mas Islamianto ini sampai sakit di warung yang terakhir menjelang puncak dan Nabi Musa biar runu urung ana dalane urung ana warunge urung ana apa kok iso tekan kono jenengan niku ngopo to dadak blagrak mriki dadi kabeh njur kudurene saiki yang ngono jan dadi Terus Nabi Musa jawab, ayo sak karepku ngono kuwi. <laughs> Wong aku ora mbayang karep ana kuwi munggah rene kan gitu. Intinya begini, setiap orang punya motivasi waktu naik Tursyina itu lulus semuanya kecuali yang tidak ikut naik Pak Is tidak ikut naik pokoknya dulu Ais Mboten kalau tak film mawon nah itu Pak Is yang suling itu ah, Wah, suling terus ada yang karena capek di tengah jalan naik onta tapi kalau dia naik onta dia akan tidak pernah bisa ke atas karena dia tidak terlatih kakinya. Kati begitu sampai ke tempat yang tidak onta tidak bisa naik lagi, dia tidak terlatih sehingga tidak kuat naik. Akhirnya akhirnya lereng yang kuno dikeloni unta. Gitu. Nah, yang dikeloni unta itu antara lain Pak Wijayanto yang ustadz di televisi itu. Waktu itu ikut Kiai Ganjeng, Jadi Wijayanto neng di gue. aku lagi dikeloni unta. Eh? Indonesia. Indonesia Wong Indonesia orang orang ngene, pokoke bingung dhewe kian do munggah dhek ora iso munggah ora kuat. Tapi motivasinya main-main dan Anda untuk menjaga lingkungan hidup temukan motivasimu. Banyak sekali. Banyak sekali. Misalnya ya kalau naik turun terusnya itu Bobit juara karena dia motivasinya itu adalah biaya cara untuk yang sing eh apik tenan. Nah, itu Pak Bobit. Nek Joko SP yang main gitar itu karena anaknya pertama akan lahir maka dia aku harap tirakat nganti dukur untuk anakku yang pertama itu. Nek Pak Joko Kamto lihat aku motivasi ini. Mirip Eh? Jajan ngaku Yuk nih macam-macam yo yoyo nih jajan yo ya golek batu kan gitu. Dan seterusnya nah, kalau saya Pak Pak Pak Pak Rektor Kan iblis dulu itu kan memprotes bahwa Allah mau bikin Adam. Dan alasannya kan jelas. Nggak, ngopo toh, untuk apa engkau ciptakan manusia ya Allah? Toh pekerjaan mereka itu sudah jelas. Merusak bumi dan menumpahkan darah. Merusak bumi ya sudah ini. Yang terjadi yang disebut beliau itu merusak bumi. Gitu loh. Nah sekarang kalau anda merusak bumi benar berarti anda pendukung iblis dan membuktikan bahwa iblis benar. Mari kita jaga bumi ini, kita kualifikasi bumi ini untuk membuktikan bahwa iblis dulu ngawur itu. Itu. Nah, anda jauh sih sama iblis, saya dekat. Tiap hari nyang-nyangan nanti. Gue apa po cedak kalau ngopi bareng nih ngerasa ngudu aku, aku aku gelem murid ini mergo tak jenek tesismu salah. Ngono aku. Ngono aku. Nah, teman sekalian monggo cari motivasi masing-masing. Kemudian ini Kiai Kanjeng kan banyak di banyak dikecam orang juga kok selawatan yang gue musik sok-sok so, pokoknya sok-sok lagu gereja barang digawake dia no lagu gereja Allah mengatakan subhanallahi ma fis samawati wa fil Semua yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Salah satu bentuk tasbihnya adalah berselawat menyatakan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Dan di Allah mengatakan ma tidak hanya man ma apa saja yo kayu jadi daun yang bergetar-getar itu dia bersolawat kepada Rasulullah kepada Allah kan begitu jadi rumah samu naik kue naik wes wong nat, natalan nganggo cemara njur kue anti pohon cemara ngono Ojo ojo ojo cemara kue ya Kristen lebih ya, kue ora ngerti to nek Nabi Isa dhewe ora tau ndelok cemara nganti akhir hayatnya kita yang kata, Nabi Isa itu belum pernah melihat pohon cemara. Karena tidak ada cemara di Israel. Tidak ada cemara di Timur Tengah. Tidak ada. Jadi Nabi Isa belum pernah lihat cemara. Gitu loh. Jadi, nek ono Natalan Nabi Isa ini ngene. Ki apa tadi iki? kan dhuwur kono Apa to kok lincip-lincip kuih, ngene lo Lho tenangan kuwi, tenangan jadi ojo njur ngarani itu itu makhluk Allah. Terserah kamu. Makhluk Allah itu yang penting kamu bawa untuk mencintainya apa saja. Dan Allah tidak pernah menciptakan sampah, tidak ada. Semua yang kelihatannya sampah akan didaur ulang kembali daur ya teori daur ya untuk menjadi manfaat yang baru. Teletong sapi tadi rabu Kue nguyo kok ombe meneh buktine bendino. Ya toh? nguyo mlebu lemah disaring kok uyuh iya, kok timbul kok ombe mana? janjane kowe iki mung ngombe uyuhmu dhewe kowe iki jane mung mu dhewe nek diwolak-walik janjane mung kuwi diapake meneh nek ora nek ora kowe iso mbayangke sak kutha Solo kira-kira sedina memproduksi pirang ton kalau tidak ada tanah yang menyaringnya, tidak ada metabolisme lingkungan hidup, itu kan menjadi sampah yang sekarang sudah memenuhi Pulau Jawa karena jumlah tainya orang di Jawa sudah melebihi luasnya Pulau Jawa, betul enggak? Kalau tidak ada daur ulang, kan begitu. Maka Allah menciptakan metabolisme, menciptakan ekosistem sedemikian rupa sehingga kita tuh nggak bisa sombong. Allah wong kue ini ngapa tau tidak dadak pedita-pediti wong kue ya memang diri kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, betapa dasarnya Allah menciptakan lingkungan hidup. Dan lingkungan hidup itu oleh Allah kita disuruh menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Bahasa Indonesia-nya bisa banyak, Pak. Apa? Pe? Pengganti. Masa masa khalifah pengganti? ana kiri njur kuwi ganteni ngono piye masa khalifah pengganti mimpin boleh ndak khalifah itu manajer Nah, berarti orang-orang mahasiswa Islam harus belajar manajemen. Sampai ke tingkat manajemen akuntansi, manajemen keuangan, manajemen uripmu, manajemen rumah tangga, manajemen bisnismu harus belajar. Nek orang kok sak solo dipek Cina kabeh mergo sing pinter manajemen hanya Cina. Mergo kowe mengisone ajar ngaji, selawatan, mulang ceramah, ning ora iso nyambut gawe. Akhirnya dodolan jasa ngimami traweh. Outsourcing tahlilan. Betul enggak, Pak? Maka kalau disebut fatwa, fatwa saya sekarang adalah utlubul ilma walau bisin itu diterjemahkan sinawa kok sinawa iso pinter yang yang kita dagang piye sinawa yang kudu pinter dagang kalau tidak nanti mereka akan menguasai seluruh tanahmu dan kekayaanmu di Indonesia sekarang 10 tahun lagi kamu harus sepinter mereka harus sepandai mereka harus secapable mereka manajemenmu harus menyaingi mereka Sebab kamu tidak bisa memusnahkan mereka dengan membunuh mereka, tidak boleh. Yang bisa adalah mempelajari dan berkompetisi dengan mereka. Gitu. Karena mereka menjalankan profesi secara sungguh-sungguh sementara kita tidak punya profesi kita tidak punya keterampilan isone meng mulang ngaji raison liwet raison dandani genteng kan begitu ini belajar sama Pak Jepur ini. Bisnisnya luar biasa. Hanya orang kecil tapi rakyatnya beribu-ribu. Dan beliau menyantuni rakyat kecil. Pak Jepur Sukarjo. Sukarjo ya Pak Jepur Sinau orang Pak Jepur kono, dol-dolan kono mesti disangoni baline kowe. Dadi ngrono ora ning ora sinau Pak jaluk njaluk sangune kuwi. Gitu ya. Ini ini ini yang menurut saya Semalam empat ya yang kita sarankan di Malang mahasiswa baru di Universitas Negeri Malang. Satu yang tidak boleh ditawar adalah akhlakul karimah. Wis kuwi pok mbuh piye ceritane, piye asal usulnya lan musalme pokoke akhlakul karimah wajib kowe kudu akhlakul karimah uripmu. Ora entuk ora. Bodho ora apa-apa anggel akhlakul karimah. Melarat ora apa-apa akhlakul karimah. Nasib buruk ora apa-apa akhlakul karimah membuatmu akan indah di surga. Jadi syarat nomor satu nomor loro kue kudu jadi militer nang awakmu dhewe. Kowe kudu disiplin, wani poso, wani ora, wani iya meskipun ora seneng. Nek panjang apik iya meskipun ora penak. Nek panjang elek ora meskipun penak apa yang apa. Itu namanya militaristik kepada diri sendiri. Nomor ya nomor loro, nomor telu manajemen. Kue kudu ajar manajemen tenang. Kudu pinter kue pinter bersaing di dunia global tadi itu globalisasi gue mau ajar manajemen ajar akuntansi ajar bahasa Arabnya apa Pak Pak Muzamil manage apa kalau menghitung itu apa hisab hisab, hisab. urusan kita sama Allah besok besok apa hisab lalu anda tidak belajar hisab tidak belajar muhasabah sekarang Wong urusan kita sama Allah nanti muhasabah ya toh hisab kan gitu Manaj, jadi manajemen itu ya hisab ya Pak ya. Ilmu hisab ya pak Ilmu hisab wan nizam, nizam. Ilmu hisab wan nizam. Iya, tanzim, tanzim, pengaturan. Oke. Okay. Terus nomor empat IT Ini tidak bisa dielakkan Ning ojo dipangan oleh IT Ojo dipangan oleh medsos Kue kudu dadi produsen di medsos Ojo dadi konsumen Kue sing nyiseni medsos dengan kebaikan-kebaikanmu, bukan kamu menelan hal-hal yang tidak jelas dari medsos. Kan begitu? Timbangane sambat dino hak hok hak yaitu kopi paste kopi paste. Yaitu mending kamu bikin sesuatu, bikin tulisan yang bagus kamu sebar. Jadi Anda harus menjadi fa'il, tidak boleh menjadi maf'ul di dalam IP itu. Oke. Okay.